Ya. Sehingga kajian kita insya Allah setiap Senin sore. Nah, barakallahu fikum. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita ini kitab Sahih Bukhari merupakan pertemuan yang ketujuh. Nah, kita masih sampai pada hadis ketiga dari kitab Badil Wahyi. Hadis ketiga dari atau pada bab ketiga dan hadis ketiga pada kitab Badil Wahyi. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha bagaimana awal bagaimana kisah pertama uh, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu adalah kita e, baca bagaimana peristiwa awal kejadian yang dialami oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam dalam proses menerima wahyu itu yaitu tatkala malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau dengan mengatakan Iqra maka Nabi pun menjawab, "Ma ana biqari." Maka beliau ditarik, didekap hingga Nabi hampir-hampir kehabisan napas. Ya. Lalu dilepas. Demikian berulang sampai tiga kali. Yang setelah tiga kali, kemudian berikutnya Jibril mengatakan, membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Tentang makna wahyu ini diterangkan oleh al hafid Ibnu Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau tafsir Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini pada tafsir ayat ini. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Dalam tafsir tersebut beliau membawakan hadis ini. Hadis kisah turunnya wahyu pertama yang merupakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka Ibnu Katsir mengatakan fa awwalu syai'in nazala minal Qur'an hadhil ayat <clears throat> hadhil ayatul karimatu al-mubarakat al-mubarak al-mubarakatu. Ya, maka yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang mulia ini yang penuh barakah. Wa hunna awwalu rahmatin rahimallahu bihal ibad. Wa awal wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim. Maka kelima ayat ini yang merupakan wahyu pertama, ayat-ayat pertama yang turun dari Al-Quran, itu merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Sekaligus nikmat pertama yang dengannya Allah memberikan nikmat atas hamba-hambanya. Wa at-tanbi ala ibtida' khalqil insan min alaqah dan pada ayat-ayat pada uh, rangkaian ayat-ayat tersebut terdapat tanbih tentang awal dimulainya penciptaan manusia yang berasal dari alaqah. Bismi khalaq khalaqal insana min alaq. Ya. Bacalah dengan membaca dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Alladhi khalaq Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq, dari alaqah, segumpal darah. Wa inna min karamihi ta'ala an 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan di situ pula pada rangkaian ayat-ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa di antara bentuk nah, kemurahan Allah Ta'ala serta pemuliaan Allah terhadap mereka adalah Allah ajari manusia malam ya'lam ilmu yang belum pernah mereka ketahui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ya Allah perintah dua kali di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan menciptakan manusia dari segumpal darah. Perintah pertama. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. Ya. 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajari kepada manusia ilmu yang belum pernah mereka ketahui. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa di antara bentuk pemuliaan Allah, di antara bentuk uh, pemurahnya Allah Taala adalah mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, ilmu yang belum pernah mereka ketahui. Fasharrafahu wa karramahu bil ilm atau fasharafuhu wa karamuhu bil ilm maka uh, kehormatan dan kemuliaan mereka adalah dengan ilmu ya. kehormatan dan kemuliaan hamba atau manusia itu adalah dengan ilmu wahwal qadr alladhi imtaza bihi abul bariyah adam Abul Naam, wa huwal qadr alladhi intaza bihi abul bariyah Adam alal malaikah. Ini adalah kadar yang dengannya bapak manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam memiliki nilai lebih, memiliki keunggulan dibandingkan malaikat. Kadar ini yaitu kadar apa? Ilmu. Yaitu kadar ilmu. Makanya Allah katakan alladhi 'allama bil qalam 'allamal nam iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya yeah. 'allamal insana ma lam ya'lam ini merupakan apa untuk pemurahan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala maka nilai manusia kehormatan dan kemuliaan mereka adalah pada ilmu ini nah Sekaligus kadar ilmu inilah yang membuat bapak manusia yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam memiliki nilai lebih, memiliki keunggulan dibandingkan para malaikat. Kemudian kata Ibn Kathir, "Wal ilmu taratan yakunu fil adhan wa taratan yakunu fil lisan wa taratan yakunu fil kitabati wal banan. Maka ilmu itu terkadang terdapat di adhan dalam alam pikiran. Wataratan yakunu fil lisan. Terkadang ada di lisan. Dan terkadang terdapat di tulisan. Ya, Alkitab bil banan. Ditulis dengan jari jemari. Zihniyun walafziyun warasmiyun. Ya. Sehingga ilmu itu bersifat zihni, ya. lafzi, zihni di alam pikiran, lafzi, di lisan, diucapkan oleh lisan, warasmi, rasm, tulisan. Warasmi yaltazimuha min ghairi aqs, Ya. Dan tulisan itu yaltazimuhuma mengharuskan adanya dua hal tadi pasti didahului apa oleh apa lafzi wa dhihni min ghairi aqas namun tidak sebaliknya dhihniyun wa lafziyun belum tentu ditulis tapi kalau sudah ditulis berarti apa sudah ada di dhihni dan sudah ada di, di lafzi nah walihad falihada qala iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam al insana ma lam ya'lam. Karena itu Allah katakan di sini Iqra bacalah wa rabbukal akram. Yeah. Wa al akram. Nah. Alladhi 'allama bil qalam. Baca. Dengan baca itu ilmu akan masuk ke zihin. Warabbuka iya. Wa rabbukal akram. Dan Allah lah yang me maha mulia dengan membaca yang berarti menggerakkan lisan ya itu adalah apa ilmu berarti di lisan yang akan masuk ke dalam zihin kemudian Allah katakan alladzi 'allama bil qalam yang mengajari manusia bil qalam dengan perantaraan al qalam sehingga rasmi ilmu yang Allah ajarkan itu adalah bil kalam melalui perantaraan al kalam berarti apa rasmi tertulis nah ya nah karena tertulis berarti apa berarti ilmu itu sudah zihni walafzi pasti ilmu itu bersifat zihni dan lafzi karena rasmi jika tertulis itu pasti apa didahului oleh zihni walafzi lafzi bisa difahami ya Baik. Sehingga disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, pada tiga ayat terakhir waqra wa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam al insana ma lam ya'lam. Wa fil athar dan dalam riwayat athar hadis disebutkan wa qayyidil ilma bil kitabah. Wa qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan al-kitabah. Ya, sehingga memang Alkitabah itu adalah salah satu bagian daripada ilmu yaitu dalam bentuk rasmi kitabah. Alkitabah bi bil banan. Alatnya adalah al Ya, alatnya adalah al Dan itu dilakukan dengan cara menuliskan dan ini adalah cara untuk mengikat ilmu qayyidil ilma bil kitabah sehingga hadhihi inilah ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Ya. Ilmunya sempurna, tidak hanya dihafal di zihin saja tapi juga disampaikan di lisan, dibaca ilmu itu. Ya, disampaikan ilmu itu, dibahas ilmu itu di lisan dan juga tertulis sehingga ilmu mereka ya Al-Qur'an maktub ya demikian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam maktub dan Rasul alaihi salatu wasalam sejak beliau hidup memiliki para kutab, para sahabat-sahabat Nabi yang memang bertugas menulis wahyu-wahyu tersebut. Dan hingga hari ini kita dapati bagaimana Al-Quranul Karim semuanya terjaga, tertulis di mushaf-mushaf kaum muslimin. Demikian pula hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, semuanya terjaga, tersusun dan tertulis secara rapi dalam kitab-kitab. Ya. Maka demikianlah ilmu kaum muslimin. Zihniyun, walafziyun, warasmiyun. Karena memang demikianlah wah, sejak wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka ya, mengajarkan ilmu pada mereka dengan tiga, dalam bentuk tiga hal ini. Ya. Diperkuat dengan adanya asar perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam qayyidil ilma bil kitabah ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya mencatatnya sekaligus ini juga tanbih pada setiap para talabatul ilm para penuntut ilmu wa fil asari qayyidil ilma bil kitabah dalam asar disebutkan ikatlah ilmu itu dengan al kitabah dengan cara menulis dengan cara mencatat ya sehingga rasmi itu merupakan bagian dari ilmu yang diajarkan. Ya. Dan ini sekaligus sebagai tanbih bagi setiap para talabatul ilm yang menurut ilmu baik dia itu santri maupun orang yang hadir di majelis taklim ya dia talibul ilm berarti maka hendaknya dia mengikat ilmu itu dengan alkitabah jangan sampai lepas ya bagus dia memiliki ilmu yang sifatnya zihni ya dia dengar maka masuk dalam pikirannya masuk dalam benaknya ya dia fahami dengan baik kemudian lafzi dia baca dia ucapkan ya namun jangan lupa ya karena itu saja belum cukup karena dengan itu ilmu belum terikat maka ikatlah gimana cara mengikatnya qayyidil ilmi bil kitabah qayyidil ilma bil kitabah ikatlah ilmu itu dengan cara menulisnya. Demikian para ulama mengamalkannya, mencontohkannya kepada kita. Ya. Mereka menulis itu semua dalam kitab. Bagaimana kalau seandainya para ulama dahulu tidak menuliskannya, yul ya ikhwah? ya hanya sekedar mengandalkan hafalan yang mereka adalah orang-orang besar, orang-orang yang kuat hafalannya, sangat bagus hafalannya, sangat kuat hafalannya. Namun ya karena belum diikat, maka ilmu itu akan bisa hilang, bisa lepas. Ya. Maka dengan diikatnya ilmu itu terjaga dan bisa tersampaikan pada kita hingga hari ini. Wa fihi aidan man amila bima alima razaqahullahu <clears throat> ilman ma lam ma lam yakun ya'lam. Ya, barang siapa yang mengamalkan atau beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah berikan rezeki kepada dia ilmu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Di sini menunjukkan apa? keutamaan uh, mengamalkan ilmu. Semakin seorang mengamalkan ilmu, maka dia akan semakin Allah berikan rezeki tambahan ilmu. Dan ini terkait dengan ayat tadi, "Allamal insana malam ya alam. Allah akan ajarkan pada manusia ilmu yang belum pernah mereka ketahui. Nah, di antara sebabnya adalah apabila dia beramal dengan ilmunya. Semakin seorang beramal dengan ilmunya, maka Allah semakin berikan rezeki pada dia ilmu yang belum dia ketahui. Sehingga semakin dia banyak beramal, semakin Allah tambah ilmunya. Demikian uh, penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Al-Allamah usaymin rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma juga menerangkan kenapa di sana ada perintah membaca dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan di lima ayat pertama ini yang merupakan wahyu pertama terdapat dua kali perintah membaca. Maka beliau menjelaskan fal ula bima yata'allaq bil qadar. Membaca yang pertama adalah kaitannya dengan takdir. Wasania bima yata'alak bisyara. Ya, kaitannya dengan syariat. Lianna at-ta'lim bil qalam. Kenapa? Beliau simpulkan demikian karena pada perintah membaca yang kedua itu rangkaian berikutnya adalah Iqra bis wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sehingga Allah memberitakan di sini bahwa Allah 'allama bil qalam, yakni mengajari manusia dengan al-qalam melalui perantaraan al-qalam. Fa'at-ta'lim bil Qalam akthar ma ya'tamid asy-syara' alaihi. Maka pengajaran dengan al qalam itu adalah yang banyak syariat bersandar di atasnya. Id anna syara' yuktab wa yuhfad. Karena memang syariat itu ditulis dan dihafal. Wal Qur'an yuktab wa yuhfad. Demikian pula Al-Qur'an ditulis dan dihafal. Was sunnah tuktab wa tuhfad. Demikian pula as-sunnah ditulis dan dihafal. Wa kalamul ulama yuktab wa yuhfaz. Nah. Dan kalamul ulama itu juga ditulis dan dihafal. Falihada a'adahallahu marratan thaniyah. Oleh karena itu Allah ulangi perintah membaca ini sebanyak dua kali. Ya. Yang pertama kaitan dengan takdir, kaitannya dengan kenyataan. Ya. Maka baca ya, apa yang ada di alam ini. Nah, kemudian apa? Yang kedua bacalah kaitannya dengan syariat. Nah, ya, kaitannya dengan syariat karena Allah akan mengajari kamu melalui al-qalam. Ya, ini kaitannya dengan syariat. Jika kita dapati syariat, Al-Quran, As-Sunnah, Kalamul Ulama, itu semua ditulis dan dihafal. Ayo al-ikhwah, rahimani rahmakumullah. Kemudian, kenapa dalam proses menerima wahyu ini Nabi harus mengalami proses yang cukup berat, yaitu beliau harus ditarik dulu, kemudian didekap sehingga beliau merasa sesak dadanya dan bahkan hampir-hampir habis nafas beliau. Yang itu terjadi sampai tiga kali. Ya. Kenapa demikian? Diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari di kitab tafsir. Beliau jelaskan wal hikmah min hadzal min hadzal ghab syaghalahu anil iltifat li syai'in akhar. Hikmah dari di dekap dengan sedemikian rupa itu adalah untuk menjadikan Nabi fokus dan tidak berpaling kepada sesuatu yang lain supaya fokus ya di sini sehingga nggak berpaling nggak tersibukkan dengan permasalahan atau urusan-urusan yang lainnya au li syiddah wal jid fil amr tasbihan ala saqli al qaul alladhi sayulqa ilaih atau untuk menampakkan berat memang wal jid ya, kesungguhan dalam urusan diserupakan terhadap dengan apa beratnya ucapan yang akan disampaikan kepada beliau. Ya. Sehingga supaya Nabi tampak eh, kesungguhan dan keseriusannya. Karena memang yang akan beliau terima adalah ucapan taqila. Nah, falamma zahara annahu sabara ala dhalik ulqiya ilaihi. Maka ketika tampak bahwa beliau sabar, ya, dilakukan seperti itu sampai tiga kali beliau tetap sabar. Maka setelah itu baru ulqiya ilaihi disampaikanlah kepada beliau. Wahada wa in kana nisbah ila ilmillahi hasil. Perkara ini walaupun memang kalau kaitannya dengan ilmu Allah itu sudah tercapai yakni Allah tahu. Tidak perlu Allah tahu bahwa nabinya akan sabar. Ya. Allah tahu bahwa pasti memang nabi ini berhak menerima wahyu. Ya. Namun kena ini sudah tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih dilakukan demikian? Lakin la'allal murad ibrazuhu nam lidzahir bin nisbah ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud di sini adalah memang sengaja menunjukkan secara nyata kaitannya dengan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam supaya memang bisa disaksikan ya dibuktikan nah oleh umat manusia ya oleh umat manusia bahwasanya benar-benar mereka bisa mendapatkan bukti mereka bisa menyaksikan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah manusia yang memang berhak dan pantas menerima wahyu karena beliau ya tetap sabar, tetap kokoh, tetap kuat, tetap serius Walaupun menghadapi harus dilakukan dengan perlakuan yang cukup berat sebelum menerima wahyu. Tatkala beliau sabar, tatkala beliau kokoh, ya, tatkala beliau serius, tetap fokus, tak berpaling kepada sesuatu yang lain, maka Allah pun memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut. Maka Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga akhir ayat kelima. Ayo al ikhwah rahimani wa rahmakumullah.